السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأم الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد ساداتنا الكرماء حبائبنا الكرام وبالخصوص شيخنا ومربي روحنا الحبيب الشيخ بن عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف أطول الله أمره في صحة وعافية وشرف الله قدره وأدام الله وإزاه ونفعنا الله به في الدارين آمين اللهم وبالخصوص الحبيب حسن بن علي الكاف ingkang mugi-mugi mawon kita sedaya tansah pinaringan berkahipun Sedaya para kiai, para ulama ingkang boten saged kula sebataken setunggal punapa setunggal terutama yang kami muliakan, yang kami cintai beliau Bapak Bupati yang kalau wau sampun memberikan pinten-pinten dawuh hingga mengubarkan semangat solawat kita semoga benar-benar biayanya disiapkan kepada Bapak Ibu dari Bapak Ibu Kapolres kita dan wakilnya juga Bapak Wakil Bupati dan seluruh unsur muspida, seluruh jajaran TNI Polri yang hadir yang bersama-sama dengan kita sekalian mugi-mugi tansah ridhani pun Gusti Allah Subhanahu wa taala Allahumma Bapak-bapak ibu-ibu ingkang kula mulyakaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah bagi kita. Uswatun hasanah niku menggah para ulama dimaknani cetakan urip sing apik. Nek pengen nyetak urip kulon jenengan dadi sae, maka cetaklah seperti Rasulullah mencetak kehidupan ini. Hal yang penting kita angen-angen sarang-sarang apa saja yang kira-kira dilakukan Rasulullah sehingga seluruh prinsip kehidupan Rasulullah adalah prinsip kehidupan yang terbaik. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Thumma awhayna ilaika anit اتبع ملة إبراهيم حنيفا Kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Lalu Rasulullah dengan taatnya mengikuti milah tersebut. Apa milah Nabi Ibrahim yang dimaksud? Kata ulama ahli tafsir benten-benten tapi antara lain mengikuti cara-cara keberagamaan. Di antaranya meleh mengikuti masalah usuluddin, yaitu hal-hal yang pokok daripada urusan agamanya Nabi Ibrahim yang kalau kita pahami sarang-sarang usuluddin adalah masalah teologi. Artinya babakan tauhid ketuhanan. Tapi di antara yang penting kula aturaken Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah diparingi contoh bagaimana permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni واجنبني وبني أن نعبد الأصنام Ketika Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, jadikanlah negara ini aman." Lalu setelah itu wajnubni wabaniya anna'budal an asnam. Jauhkan saya dan anak-anak turun saya untuk menyembah kepada berhala. Pelajarannya apa? Bada'u bima bada Allahu bihi. Pelajarannya apa? Mulailah sesuatu dari Allah memulainya. Tadi Allah mencontohkan doanya Nabi Ibrahim yang dimana seorang Nabi tidak mungkin bisa melafalkan apa-apa terkecuali itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang didoakan Nabi Ibrahim semestinya itu bagian dari wahyunya Allah. Pelajarannya di situ adalah Nabi Ibrahim mendahulukan keamanan nasionalnya dulu baru kemudian menata urusan bab agama. Jadi prinsip seperti itu dibawa pula oleh para ulama kita Hadratus Syekh Hasim Ash'ari beliau diteruskan oleh para ulama kita dan ulama-ulama yang lain intine napa dhisikno uhuwah watoniyah dibandingkan uhuwah islamiyah Maksudnya kok iso ngono to dul berarti kowe mentingno negara sik timbang agomo Jane penting paling penting ya agomo. Tapi orang mungkin agomo jadi hasil dipun cetak disebar luaske disiarke nong sijine daerah tanpa adanya keamanan dan stabilitasi nasional. Jadi antarane contoh mawon jenengan orang mungkin iso Jumatan, orang mungkin iso subuhan, orang mungkin iso ngaji nek negara niki mboten aman. Nggih napa nggih? Muga-muga mawon kanthi niat mengamankan hal tersebut, cita-cita daripada Ibu Kapolres kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya Karanganyar jadi aman nyaman barokah dunia akhirat akhiratipun me khusus Pulau Ki derek matur negoro negoro Islam tinggi komri kompon kacu Islam yang ada di Indonesia adalah mayoritas itu sebuah tanggung jawab besar jangan sampai yang mayoritas ini katut boten aman maka tolonglah jangan hal-hal yang kecil kita jadikan besar. Yang semestinya itu kecil digedek-gedek nih. Maaf guys, nyon ngapunten. Iki jujur mawon. Jenengan sing hadir teng mriki mestinipun seneng solawatan nggih napa badet? Bareng kali Habib Syekh khususipun nggih napa badet? Nah iki mau kok sing teko kula tok ah mulai kabeh. Nggih napa mboten? Sing nggih muga-muga utange lunas niku. Kadang ada solawatan sing kados ngeten niki masih banyak sedulur Islam kita sing dereng seneng. Ora usah cocok, aku mau cocok murah cocok. Ngusik ngosek aja geger. Ini ki namung tasliyah mawar. Tulung nek jenengan disalahke jawabe ku krana ukhuwah yasuddu ba'dhum ba'dho jadi kalau jenengan ditakoni jawab nek disalahke benerke jangan lalu ketika kita jawab tujuannya pengen menang-menangan sing bener yo ngene kudune ngene iki jenenge padha ora warase Mbomo jenengan ditangleti, ah selawatan dari Habib Syekh ki apa Wangi goyang-goyang ini. Jawab, goyang iku orang urusane, Dul, orang sembarangan. Nek ngomong ke goyang iku orang dalile akeh. Bahkan niku zaman Rasulullah wonten sahabat yang namanya sahabat Ja'far bin Abi Thalib ketika dita, disampaikan sesuatu kepadanya oleh Rasulullah ya Ja'far Lakot syabbahta Khalki wa khuluqi wahai Ja'far sesungguhnya engkau persis denganku dalam urusan tubuh dan akhlakmu langsung Ja'far bin Abi Thalib goyang kados dene goyangin jenengan-jenengan goyang seperti itu Rasulullah mboten mengatakan haram mboten Maka teruskan wahai para hadirin, nek jenengan teng mriki goyang ora krana macam macam karena batin sampean ittisal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih kalau Imam Ja'far hanya dikasih tahu engkau seperti aku, seneng lalu goyang Rasul boten-boten duka, jenengan umpama teng mriki wonten Rasulullah. Kalau Anda ditanya, "Kenapa engkau goyang?" Karena menyebutmu wahai Rasulullah, karena kami mencintaimu wahai Rasulullah. Fa insyaallah Rasulullah bunga sebab panjenengan. Allahumma yes, ono karepmu. Riyen Mbah Yai Sirap Payaman wonten Magelang. Magelang niku plesungan ulon sak kentire ngoten. Suci tembo wonten Bahsul Masail. Ojo hahe-hahe ora kepetak. Bahsul Masail pertanyaane bagaimana hukumnya dikiran taruh goyang wah iki bangsa wong-wong sampeyan seneng goyang ngeten la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha macam-macam. jawaban pun kiai-kiai nembih madosi kitab macam-macam luru dalil bagaimana hukumnya zikir bil goyang. Zikir bil Lho niki babakan ngeten niki kadang digedhek-gedhekno, ndadekno ora tentremen donya kuwi ya kira-kira niki. Nah, iku mungkin sing betul ya kowe iku sing masalahno kok. Akhiripun kiai-kiai niku do mboten nemukaken makhotipun dereng nemukaken takbir sing sing khusus nerangke zikir bil goyab. Subhanallah di tengah-tengah seperti itu Mbah Yai Sirot Payaman wau nggih. Beliau hadir lalu matur ngendikan kalih sing do teng mriku. Aku njaluk wedang kopi yo. Oh nggih Mbah diaturi wedang kopi mantun dinum niku langsung goyang ngene. naik, naik. Mantun niku langsung wis aku tak mulai. Karena beliau niki yang soleh apa meneh arifun billah. Hal sedemikian itu tuh sudah menjadi jawaban. Kiai-kiai terus mandek-mandek mandek-mandek wis rasah diteruskan neh, rasah diteruskan neh. Iku mau wis oleh jawaban. Lu jawaban nanti karena memang wong alim niku yakfi bil isyarah. Cukup dengan isyarah saja sudah cukup. rasah usah ngei ibarah. Lho iku mau wis diparingi jawaban karo Mbah Sirat. Lah Mbah Sirat mau kan bar ngombe wedang terus goyang. Goyang berarti goyange wong dikir iku talabut saking enake ngrasakno tahlil, ngrasakno dan krana Gusti. Dene ana wong kok wayah tahlilan kancane ora goyang, ora melu ning seneke entek. Ha iku perlu diuntali baikon lak botole. Nah ini tambah no, ndak betul sae. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya akan menyampaikan sebuah nasihat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satakunu min ba'di atharah wa umurun tungkirunaha. Niki mungkin muktadul hal cocok kalih tenan karena kita ada di poli kepolisian Republik Indonesia. Rasulullah pernah mengatakan setelah wafatku nanti akan terjadi dua perkara. Yang pertama asaroh uang mikirno karpe dewi-dewi. Kira-kira ini pun apa direk? Alah, surat rimom pun. Dari mulai wong tua mikirno karpe dewi ya Allah, winginane ono wong mateni anak esa omah. Gih napa mboten? Buka-buka karangannya rorau ana sing model nonton niku. Dari mulai istri egois, mikir karpe dewi, suami mikir karpe dewi, anak mikir karpe dewi. Maaf. Maaf. Pejabat kadang juga mikir karpe dewi. Tapi jane ora salah, oh, dia kan wakil rakyat. <laughs> Jadi umpama wonge terus, "Lho Pak, sampean bar wakil rakyat kok sugih, Pak?" Lah iya wong kula niku makili bantuane rakyat to, Pak. Jadi nek menawi kula badhe nampa bantuan kangge rakyat niku kula wakili riyen. Nah, terus akhirnya rakyat ya ora oleh apa-apa. Iku namine perwakilan rak. Ning khusus rakyat Karanganyar mboten wonten kecuali sing ora waras. Mboten wonten bener Apakah kita dengan mesem seperti ini membenarkan? Tentu mboten. Saya menyampaikan ini tentu hanyalah urusannya supados yuk do bareng-bareng nasihat Rasulullah itu aja dilakoni, tapi yuk dijogo. Bagaimana kita sebagai orang tua ojo egois. Jadi anak ojo egois. Kita sering mengatakan anak kita nakal, anak kita nakal. He, salah. Nek kue ngomong nakale anak iku koyo-koyo timbule anak, salahkan diri kalian sendiri. Sampean jadi wong tua iki wis genah kok durung. Sampean sudah memberikan kasih sayang apa tidak? Kalau seumpama akhirnya sampun, ya mungkin umpama nyalahno rodok patut. Kalau kenakalan remaja goro-goro karena broken host, sing disalahno kudune wong tuane aja anak itu. to. Nggih napa Muhammad? Nah, ampun seterusipun Lalu Rasulullah mengatakan yang kedua akan terjadi umurun tungkirunaha kemungkaran merajalela di mana-mana wis ora sah no. Kanjeng Nabi ditangleti, "Ya Rasulullah, famadza ta'muruna?" Apakah ya Rasulullah yang harus kami jalankan ketika dua hal itu melanda kami sekalian? Kalau umpamane masyarakat Karanganyar sudah dilanda oleh egoisme tadi, lalu kemungkaran merajalela, apa ya Rasulullah solusinya? Tentu solusi ini harus kita pelampahake Ojo nganti kejadian, kejadian ndak polisi ini sibuk nanti. Gih nopo betul. Makanya Pak Polisi, Bu Polisi ini seneng nek nonton pengajian sebab nopo Iki ngalamat nek adem aku rasi donya nyekel maling iki. Gih nopo betul. Rasulullah menjawab solusinya ada dua. Yang pertama tu adunal haqqo alladhi alaikum. Apa saja hak tanggung jawab, kewajiban yang harus engkau bayar, maka bayarlah. Lalu yang kedua, watas Allah alladilakum. Setelah kamu telah berusaha membayar hak tanggung jawab, kewajiban yang ada pada dirimu telah kamu lakukan, baru minta kepada Allah hal yang patut engkau terima dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya aku terapi. Hak nopo Pak sing wajib diaturke? Satu, Haknya Allah yang pertama kali harus kita bayar. Haknya Allah. Apa itu Pak? Kita harus memiliki al-hirsus syadid fi ibadatihi ta'ala. Kudu rasa semangat yang dalam ibadah marang Allah. Itu bayar hak Allah. As-salat tu khairun minan naum. Adzan nopo Wong karangannya rojo ngomong adzan subuh. Nek durung tekat masjid wayak tuandani. Aja hae-hae. Tapi kulo mireng jari wong Karanganyar niku nek mlebu teng korak, masyaallah subuhan niku tekan jobo sandale. Jari lho niku. kulo sih dereng mengcross check lebih lanjut. Allahumma shalli ala Muhammad. Bukti bahwa kita bayar hak Allah semangat. Ibadah semangat, ngaji semangat, ngantos Pak Bupati siap semangat untuk sholawat. Ya. Yang selanjutnya hak siapa yang harus kita bayar? Haknya kanjeng Nabi. Caranya bayar kata tak contoh no nomor siji datangi mauludan itu bayar hak kanjeng Nabi. Diriwayatkan oleh Al Habib Sa'ad Asgaf segaf kita berniat disebutkan apa niate wong nekani maulid? An yakuma ba'da ma yajibu lihadar rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niate wong nekani maulid niku arab bayar apa sing patut kita aturke marang Kanjeng Nabi. Dununge piye, Pak? Kok iso awak dhewe mauludan niku nekani hake Kanjeng Nabi. Kula tak tanglet. Halo, Bu. Bu. Bu. Untuk jadi Miss Universe. Baik itu dari mulai Yusumiati, Yumarni Yuendang. Akhirnya tenan pomo jadi Miss Universe tenan Berapa biaya yang dikeluarkan untuk ngetok wong siji sing durung karuan waras? Seluruh televisi di dunia ini ngomong ke ngetok ke mensiarkannya. Pertanyaannya, apakah patut kita umat Islam ikut dalam berpartisipasi untuk menontonnya? Mesti nenek kula sambian weruh kejadian kaya ngono ora patut wong wadok iki diomongke sing patut namung Kanjeng Nabi Muhammad sing patut digemborno namung Kanjeng Nabi Muhammad berarti kita gedek-gedekno maulud ngetok nong Kanjeng Nabi dengan biaya sebesar apapun itu memang haknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena semakin Rasulullah dikenal oleh umat akan menimbulkan maslahah perdamaian akan menimbulkan hal-hal yang positif dibanding ngetokno buka sidik Itu bagian. Yang terakhir pun cekap semantep mugi-mugi wonten manfaatipun. Sing terakhir mungkin sidik Nek pengen bayar kanjeng Nabi Muhammad haknya adalah dengan bersolawat, dengar bersalam dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bon cekap semantan mungkin mugi termanfaatkan barokah barokahipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.